السلام عليكم الحمد لله حمدا كثيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ربي وتوكيلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن لم تبعهم في سنوات أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله kita lanjut di bab yang sama bab dua ayat baca hadis 427 قال رحمه الله تعالى وعن البراء بن انس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم اذا سئل في القبر يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا الله فذلك الفضل كما يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره متفق عليه dari Barah bin Aziz radhiyallahu anhu hakim jadi babat yang memiliki kejawen dan semacam biasa melawan tujuh orang sendiri, tujuh orang sendiri. Jadi bukan orangnya lemah, tak bisa main pedang, kemudian mendatangi lawan sendiri tidak. Tapi dia itu perhitungkan mata-mata dan memang ingin menjatuhkan benda lawan. Cuma ini dimasukkan oleh Hizbi pendalilan olehnya sendiri dari kekininya. Sehingga mau Samudra dalam dia menulis bolehnya sendiri dengan dalil ini. Para bin Aziz mendatangi markas lawan sendiri. Mereka hubungi sebagai bentuk bolehnya bunuh diri. Padahal tidak demikian. Kalau para bin Aziz itu orang yang lemah, tidak bisa main pedang, mungkin bisa dikatakan bunuh diri. Tapi bukan demikian. Dia adalah berperang di jalan Allah SWT sehingga sudah dijadikan sebagai penilai sudah bunuh diri. Yang mereka mengedari untuk menguatkan pemahaman bolehnya berdiri bom berdiri atau yang lainnya. Tapi apa lalu lewat wal untuk penawar penting mereka dengan para ulamanya sehingga dari apapun yang syubhat terlalu tidak dibantah dan dipatahkan syubhat-syubhat mereka. Dari para Ibn Azim Ali Nabi SAW tapi kita berkata Muslim, seorang muslim tidak suila fil kabar ketika ditanya dalam malam kubur di dalam tubuhnya ditanya. Tanya oleh malaikat kepada nabi, dua malaikat yang mau sesatkan untuk menguji manusia di alam kuburnya. Dikatakan mungkar karena diingkari keberadaannya. Diingkari keberadaannya karena belum aslinya sebelumnya oleh manusia. gimana wujud daripada malaikat mungkar dan akhir ini? Disebutkan dalam satu riwayat, dua malaikat ini Azwat wa asrar kita kebiru-biruan wajahnya dan di tangannya ada bitrafah bitrafah gada dari besi yang beliau katakan seandainya gada ini bukan ibul akan berkeping-keping selain ini yang menjadi pegangan dua malaikat tadi malaikat ini tidak pernah tersenyum, sehingga menanyai para penghuni kubur kondisi yang demikian mengerikan. Jangan akan menjawab. Mungkin baru melihatnya sudah ketakutan. Jangankan malaikat. Kita saja kalau ditanya oleh orang yang kejam dan punya kekuasaan, kita pun ada ketakutan. Kalau ada seorang pencuri, ditanya oleh orang kau pencuri ya, dia berani kalau saya tidak peduli. Ulang-ulang pun mereka akan menghadang saya dan menulis. Dan begitu dibawa ke kantor polisi yang menanyai polisi, beda jawabannya. Dia akan mengakui kesalahan dan mencuri. Nah, ini yang dihadapi adalah malaikat tua dan nakis. Dua malaikat yang menerima Allah oleh Allah sebagai penguji bagi mayat di alam Cuma lihat di sini, di sini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yusabbihullahu alladziina aamanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah menguatkan orang-orang yang beriman. Kalau tak dikuatkan Allah tidak bisa jawab. Sebab sudah mengerikan melihat keadaan mereka sudah mengerikan sekali. Tidak mungkin bisa jawab. Tapi kita kata Allah, "Yusabbihullahu alladziina الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة Allah menguatkan orang-orang beriman bil dengan ucapan yang kokoh yang kuat kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Akhirat di ayat ini maksudnya kehidupan setelah kematian. Bahwa segala kehidupan setelah kematian itu masuk dalam bab akhirat. Maksudnya di alam barzah. Ya. Sehingga orang mukmin ketika ditanya malaikat itu, ia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dia bisa mengucapkan kalimat syahadat saja. Ya. Dalam satu riwayat, ucapan itu keluar ketika ditanya oleh malaikat, "Ma ilmuka biha rajul?" Nah, ilmuka ada wajib. Apa yang kau ketahui tentang laki-laki ini? Itu pertanyaannya dalam satu riwayat. Maksudnya, Nabi Muhammad SAW. Apa yang kau ketahui tentang laki-laki ini? Nah, kalau dia orang beriman, maka dia akan mengatakan, Ashhadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Seperti itu. Walaupun dia belum pernah melihat bacaan, belum pernah melihat pimpinan, bahkan belum pernah belajar kitab Jamail Muhammadiyah ciri-ciri jasad yang habis. Sama sekali belum terbayang bagaimana macam Rasulullah SAW. Tapi kalau dia beriman, Allah akan dengan tolong dari dia. Dengan mengatakan, Asyadu Allah ilaha illallah, Asyadu anna Muhammad Rasulullah. Ini hadis, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, tentu kita nggak memperpanjang dalam masalah asyadu anna ilaha illallah, karena mungkin sebab lain, sebelah mana, kedua syaratnya. Tapi ini membahas pada bab yang belum berbeda, saya akan berpanjang dan memperkenalkan tentang masalah syarat ini. Ada sini ada beberapa faedah yang kita sebutin. Yang pertama adalah soal over hakun, mau oh, pertanyaan umum itu hak. Nah, tidak boleh ada sedikit pun kebimbangan dan keraguan dalam kita untuk mengenali adanya soal over pertanyaan pertanyaan. Sebagai orang-orang Mu'tazilah dan ahli filsafat mengingkari ya, sebagai keyakinan ini. Alasan mereka ragukan tak bersalah atau belum bersalah. Tidak nah, orang yang yang belum di kita kok disiksa tak mungkin. Jadi kita dulu di, apa di dulu amalnya baru disiksa. Di kubur belum ditimbang amalnya baru disiksa. Nah, mereka menolak siksa kubur atau disebut dengan kaidah filsafat ini. Sebagian orang-orang Mu'tazilah. Sebagian mereka juga mengingkari prinsip hadis ahad dan lain-lainnya. Mereka dari adab kubur semua adalah dilemahkan oleh mereka. Namun ini adalah riwayat yang sahih dapat menarik bahwa soal qabri hakun. Pertanyaan kubur adalah hak. Kita dalam mereka sedikit pun dalam masalah ini. Dan karenanya Rasulullah Wasallam menyebutkan dalam hadis memerintahkan untuk berlindung dari empat perkara setelah الشر أكد اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وفتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال Hidup kepada Allah dari fitnahnya apa? Kehidupan kematian dajjal dalam kubur dan siksa jahanam. Tidak mungkin Rasulullah menganjurkan doa ini itu tidak akan terjadi. Diperintahkan kita untuk membaca dan berlindung dari cerita kubur karena adanya bayangan kubur. Ini cukup sebagai dalil bahwa cerita kubur atau nikmat kubur atau pertanyaan umum itu adalah tak benar adanya. Nah, yang kedua yang inayatullah ibadihi al-mu'minin di dunia wal akhirah. Hadis tadi juga memberikan pengertian bagaimana penjagaan Allah kepada hamba-hamba yang beriman di kehidupan dunia dan di akhirat. Rabbitullahu mulai amanu bil qawli bil hayat di dunia wa fil Di dunia kau akan pula dengan sudah bersabit dengan la ilaha illallahnya. Kau akan pula dengan asyhadu anna muhammadar rasulullah dan di alam dan di alam akhirat dengan ucapan-ucapan yang membawa kepada keselamatan mereka. Ini sebagai dalil bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga hamba-hambanya yang beriman, menjaga hamba-hambanya yang beriman. Oleh karenanya, wa walaqad billah imani wa rahmatullah, marilah kita kita terus menjaga keimanan kita ini agar Allah Subhanahu wa taala menjaga pula dengan kita ini. Menjaga Allah kepada kita itu termasuk menjaga kita kepada agama Allah. Semakin rapat menjaga kita, semakin kuat pula penjagaan Allah. Ibadilah, ihfadha. Ihfadillaha, tajiduhu, tajiduhu, tujahana. Jagalah Allah, Allah akan menjaga dirimu. Jaga Allah, Allah akan mendapati, ada di hadapan. Ibadilah, menjaga Allah, Allah maksudnya menjaga syariatnya, menjaga perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Dengan demikian, Allah SWT pun akan menjaga kita. Ya, akan menjaga kita dan kita menjaga agama Allah Subhanahu wa taala dan menjaga Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang beriman dari dengan dua penjagaan penjagaan di dunia dan penjagaan di di akhirat. oleh oleh ya, eh, ketika seorang imam besar Sa'id bin Sayyid Sayyid Imam Sayyid Imam Madinah ketika beliau eh, membaca hari ini maka beliau apa kemudian banyak diri dengan salat Kebanyakan ini kan kelas sunnah. Sebab alasan beliau dengan menambah amal sunnah, sunnah maka akan meningkatkan penjagaan Allah kepada dirinya. Penjagaan Allah kepada dirinya. Terus amalan yang paling abdul dan lain adalah sholat. Karena beliau membuat banyak sholat sunnah. Ya, banyak sholat. Sehingga Allah menjaga dirinya, menjaga hartanya, dan menjaga keluarganya. Menjaga keluarganya. Bahkan sampai harta anak-anaknya dijaga oleh Allah karena kesolehan orang tua. Kita ya, kita nanti Khidir dan nanti buka di satu perkampungan melihat tembok yang terjatuh meruntuh kemudian nanti Khidir memperbaikinya Khidir memperbaikinya dan meluruskan kembali maka Nabi Musa ini kita kesempatan kita ubah pada penduduk dan Nabi Jidir menjelaskan kalau di belakang tembok tadi melindungi dan menyelamatkan. Wakana Abu abuhuma salihan. Itu semua Allah menjaga harta anak tadi karena kedua orang tua anak yatim itu salih. Orang tua yang salih. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melindungi dan menjaga anak-anak. Walaupun kedua orang tuanya sudah meninggal. Tapi karena kesolihan orang tua, sampai anaknya yang masih hidup, bahkan harta anaknya dilindungi dan dijaga oleh Allah kalian kedua orang. Nah, saya sebelum saya setelah baca tadi, maka saya kemudian akan menambah dengan amal-amal sholat sunnah yang baik. Dan beliau mengenal orang yang ahli ibadah dengan sholat. Nah, ini adalah penjagaan Allah di dunia dan Yang ketiga, خير ما قدر به كتاب wa وكلام رسول الله وهو كلام رسول sebaik-baiknya tentafsir dari kitab Allah Quran adalah sabda atau firman siapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan dijelaskan Nabi, maka perkara itu menjadi jelas. Sebab ada ayat-ayat yang harus ditafsirkan. Sebab ada ayat yang harus ditafsirkan dengan sunnah yang tidak bisa dipahami ya, tanpa penjelasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi selanjutnya anak anak bin Malik radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إن الكافر إذا عمل حسنة قدم فيها رحمة من الدنيا وأما المؤمن فإن الله تعالى يستغفر له حسناته في الآخرة ويقيمه رزقا في الدنيا على طاعته ففي رواية إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يؤتى بها في الدنيا وتجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيحرم فيحرم بحسن المسلم بما عمل لله تعالى في الدنيا حتى إذا أفضل إلى الآخرة لم يكن له حسنة تجزى بها رواه مسلم Jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, di Rasulullah SAW, Nabi tetap sabda, Innal kafira, sesungguhnya orang kafir, tidak ambil hasanah apabila dia beramal beramal baik, berbuat kebaikan. Maka utina biha qanatan fil min dunya akan langsung diberi sejarahnya dari kebaikan tadi di dunia atau atau diberi instan kalau orang akan berbuat kebaikan. Wa amal mukmin ada orang yang beriman Untuk reason kesehatannya, nggak bisa kalau dia sudah nafsunya mati. Ini menunjukkan bahwa kesehatan tidak bisa dinilai oleh harta. Maka kadang Allah berikan rezeki di dunia ini karena ketaatan seorang Allah. Kemudian dalam satu riwayat, semuanya Allah di dalam ini orang beriman kebaikan mereka yang akan diberikan oleh Allah dikirimkan ke ini. Ya. Wajib terjadi di akhirat dan Allah akan berarti dengan kebaikan tadi di akhirat kalau orang beriman berbuat baik. Kalau tak tolimi, diberikan pula kebaikannya di dunia ini. Cuma dalam bentuk rezeki, kesehatan, dan lain-lainnya. Ya. Wa amal kafir ada orang kafir. Wa yas'alu fi hadana di ma'amila lillahi ta'ala. Maka akan diberikan pahalanya atau balasannya dari kebaikan yang mereka lakukan untuk selain Allah. Di dunia di dunia ini. Hatta ida al-akhwa ila al-akhirah sampai apabila dia telah berpulang ke negeri akhirat, lam yakun lahu atau juzul dzalika, maka tidak ada sedikit pun kebaikan yang dibalaskan pada Tidak ada apa-apa di akhirat. Subhanallah. Beda dengan orang beriman. Di dunia diberi oleh Allah. Diberi oleh Allah, di akhirat apa? Sempurna. Wa inama wa qawna ujurakum saja yang akan diberikan kesempurnaan Tiga orang beriman itulah orang yang paling bahagia di dalam segala kehidupannya. Oleh karenanya Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Yahya Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu Nabi kita mengatakan ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min إذا أصابتهم سارة شكر فكان خيرا له وإن أصابتهم ضراء صبر فكان خيرا له sungguh menakjubkan sungguh mengherankan perkara yang menimpa pada diri orang yang beriman kata inna amrahu kullahu lahu khair seluruh urusannya baginya adalah baik jahat itu pada beliau tidaklah didapatkan kecuali pada orang yang beriman saja orang yang kafir tidak dapatkan itu hanya orang yang beriman saja yang mendapatkan hal ini apa itu? Apabila datang kepada mereka perkara perkara yang mengembirakan, yang masrur, yang menjadikan orang bergembira yang kelapan keluasan rezeki, kesehatan badannya, dan lain-lain diberikan hal yang membahagiakan, maka orang beriman dari mereka malah dia bersyukur kepada Allah. Dia sadar imannya kepada Allah. Wa idza asabatum dharra ketika datang kepada mereka hal yang tidak disukai, mawaroh bahan tulisan dia sudah bulan bisa kurang harta kurang materi dan lain-lainnya Jadi perkara yang hal yang tidak disukai Fabarah kata Nabi orang mukmin itu bersabar maka anak saya maka sabar itu pula membuahkan bahan lagi dan kebaikan sehingga dalam sisi apapun orang mukmin itu mendapatkan kebaikan ya maka rugi besar kalau orang tidak menjadi orang besar bahwa tidak bisa berzina. Dan Allah menjanjikan kebahagiaan di dunia, di alam barzah, dan di alam ini hadis ada beberapa faedah. Yang pertama, bayar min adri dan man akibarihi dan yufrihi ujurahum hajar kajrah wal fajarah. Di dalam hadis tadi menunjukkan penjelasan tentang sikap hadir Allah kepada hamba-hambanya. Di mana Allah Subhanahu wa taala memenuhi menyempurnakan pahala-pahala orang kafir dan orang fasik. Sampai orang kafir dan orang fasik atau orang fajir, ketika mereka buat-buat kebaikan, Allah baik. Ini bandingnya ini. Kenapa kok bagi ini aneh? Karena orang kafir yang mau ilal hayat di dunia. Dari mabdaluhum minal ilm. Tidak mereka menginginkan dari kehidupan ini kata Allah kecuali kehidupan dunia. Itu orang kafir. Jadi apa yang mereka perbuat, ucapkan, amalkan, hanya juga yang diinginkan. Kenapa demikian? Dari mabdaluhum minal ilm kata Allah. Karena itulah batas akhir ilmu mereka. Ilmu mereka hanya berhenti di dunia saja. Beda dengan orang beriman, ilmu mereka nyambung sampai akhirat. Nyambung ke alam barzah, nyambung ke akhirat. Sehingga amal mereka dia gantungkan ke akhirat. Sehingga di dunia Allah berikan dan akhirat Allah berikan. Biar orang kafir hanya diberikan di dunia ketika mereka berbuat kebaikan. Bagi itu untuk Allah, Allah di amal-amal hamba. Ada di akhirat, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَا Kami hadapi amal-amal mereka, menurut kamu ini, amal kamu ini. Tapi kata Allah, kami jadikan amal itu seperti debu yang berhamburan tidak ada nilai dan harganya sedikit pun di sisinya. Memang itu bukan yang diinginkan dari amal mereka. Berkiyalah. Maka orang beriman jangan sampai dia beramal untuk berhenti dunia saja. Jalan orang beriman beramal untuk tujuan yang akhirat. Sebab dengan kita bertujuan di akhirat, Allah akan berikan dunianya. Jadi begini, Allah Orang-orang yang beriman, yang mereka menyandarkan firman di akhirat, Allah akan berikan Sebab akhirat itu akan menyertai padanya dunia. Kalau orang hanya cari dunia saja, dunianya mungkin belum didapatkan, tapi akhirat bisa didapatkan. Rasulullah SAW bersabda, di dalam hadis riwayat dari Imam Ahmad dalam Musnad beliau, Zaid bin Thabit, radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkata, "Man kana hibul akhirat, jama'alahu lahu syamlan wa ja'ala ghinahu di qalbihi وتكون Allah من kata Nabi barang siapa yang hikmahnya hikmah itu keinginan yang sangat cita-cita mungkin kalau bahasa Indonesia barang siapa yang cita-cita hidupnya untuk akhirat maka kata Nabi jangan Allah Allahu Allah akan mengumpulkan siapa usahanya dari kaidah Allah. Dengan usahanya, dia ingin mencari akhirat tadi. Wajahlah di kalbi. Allah akan berikan kecukupan. Rasa ghina di dalam hati. Berarti kan kata Nabi. Orang yang ingin mencari akhirat, Allah akan berikan rasa cukup, rasa panah di dalam jalan من الفطر وأكله الدنيا وهي الرجل dan dunia akan mendatangi bukan dia menghinakan untuk dunia tapi dunia akan mendatangi di ya, ahli akhirat tadi radhilah dalam keadaan hidup ya mendatangi akhirat dalam keadaan hina bukan dia menghinakan diri mencari dunia tapi hina yang mendatangi di ahli akhirat tadi dijamin jaminan dari Allah orang yang cita-cita hidupnya untuk akhir. Tapi sebaliknya kata Rasul, "Wa man kana ilmu ad-dunya" Siapa yang himmahnya, kita cita hidupnya hanya cari dunia saja. Hanya dunia. Kalau dia ngajar, ngajarnya dunia. Kalau dia bekerja, bekerjanya untuk dunia. Kalau dia berbuat kebaikan, kebaikannya untuk dunia. Apa? Yang mereka amalkan, ucapkan, yakin untuk dunia saja. Hikmahnya seperti Apa kata Nabi? dari ada. Allah akan ceritakan usahanya. Allah akan bikin carut marut usahanya tadi. Dibikin amburadul usahanya tadi. Waja'ala fakrahu baina ainaihi. Dan Allah akan jadikan rasa fakir dan kekurangan terus. Dia dapatkan keuangan lain. Ya. Miskin terus ya uang. Miskin terus walaupun dunia dia ada di tangannya. Tidak akan pernah merasa cukup dengan dunia yang dimilikinya. Sebab apa? Allah jadikan di kedua matanya akhir dan kurang Tidak pernah merasa cukup. Tidak pernah merasa puas dengan harta yang dimiliki dan dunia yang dimiliki. Sehingga Rasulullah pernah berkata, ada dua kantong yang tidak pernah penuh. Itu kantongnya ahli ilmu dan kantongnya ahli dunia. Ahli ilmu tidak pernah cukup dengan ilmunya. Sehingga tidak ada pensiunnya ulama pensiunan ulama juga atau mantan orang haji itu jangan sampai menjadi mantan orang haji ya sampai jadi haji juga ada batasnya ya Imam Ahmad pernah ditanya oleh salah seorang murid ya Imam sampai kapan kau berhenti menulis hadis kata Imam ilal mahbarah ilal akbar Minal barat ila makbar Minal barat dari cinta ila makbar sampai kubur. Sampai mana? Kata suri riwayat lagi dikatakan sampai kapan kau berhenti menuntut ilmu? ila mana? Kata sampai mana? Maka jangan sampai ada mantan orang nanti. Wah itu belum ngaji dulu. Mending dulu gak ngaji sekarang ngaji daripada minum itu kan Harganya turun sekian persen ya. Dulu sebelum pensiun, masya Allah, jenderal ya. Kalau dia jenderal, apapun bicara dari kamu dari berani, apapun kita hati, Tapi awal mana ya jenderal? Tapi purna Wirawan sudah berkurang sekian persen bawah dan kemuliaannya. Yang mau perintah nggak ada yang mau indahkan. Kamu punya apa? Kamu punya pengawirawan ya? Kan? Mau perintah apa? Tidak ada gunanya lagi. Kalau mantan orang haji apa gunanya? Mantan preman lebih bagus daripada mantan haji. Itu mantan preman sekarang jadi alim. Allah. Bagaimana hotel dunia? Karena Allah Taala lagi mantan preman, mantan berani, mantan pencuri perampok, hotel dunia. Allah taala. Jika mereka beliau mau rapok di tenda-tenda jemaah haji. Di model mau rapok kita ke tenda. Kemudian kebetulan tenda yang mau dirapat itu ada perempuan yang sedang membaca soal hadis 16. Alam yakini lalina lahja'akumuhum an zikrillah. Ayatnya begini bunyinya kurang lebih. dalam cukup waktu bagi orang-orang beriman untuk tunduk dan khusyuk hatinya ingat dan zikir kepada Allah. Udalanya ketika orang mas dari tidak tadi mendengar hadis baca wanita langsung bersyukur beliau. Tidak jadi merawat. Tapi Allah turunkan hijab kepada melalui bacaan. Akhirnya beliau menjadi ahli ibadah yang ramai ahli ilmu yang ramai oleh dimaksud ahli ibadah, ahli ilmu. Dan oh, lain Ya. di sampai ada yang terus sampai kita mati sampai kita mati. Sewa haji itu adalah makanan bagi hati kita, arwah kita. Ruh kita itu butuh makanan. Sebagaimana jasad butuh makanan. Bahkan makanan pun lebih utama dari makanan jasad ya. Jasad itu kita makan sekali dua kali kita hidup satu minggu. Tapi roh ini kalau tidak diberi makan, mati. Sebab dia lebih itu selalu kita butuhkan. Sementara jasad, bisa kita tunda. Orang hari ini lapar, kita habis, kita mati. Mungkin dua hari nggak makan, nggak mati. Satu minum satu botol air putih bisa berhari tiga hari. Tapi kalau ilmu panjang kita bernafas betul betul. Ilmu butuh kita betul. Tidak mungkin kita tidak butuh ilmu. Jika Imam Ahmad bin Hanbal Allah telah berkata, الناس يحتاج إلى العلم أكثر من حاجته إلى الطعام والشراب لأن الطعام والشراب يحتاج إليه اليوم مرة أو مرتين والناس يحتاج إلى العلم بعدد الأنفاس dia bukunya dengan ilmu, itu lebih butuh daripada butuhnya jasad dia dengan makanan. Karena jasad kita butuhnya dengan makanan dan minuman, terpaksa kali dua kali, itu sudah cukup. Akan tadi punya manusia dengan ilmu, dia ada di anfas, panjang dia bernama. Ya. Maka Ikhwan, saya nasihatkan kepada saya pribadi, khususnya dari kuah wal akhwat pada umumnya, dan kita terus menekuni kajian, melakukan kajian yang baik, Dari kata-kata senawal jamaah, datangilah semangat kita akan mendatangi majelis-majelis ilmu karena itu makanan kebudayaan kita, makanan keimanan kita. Dengan itu kita akan menjaga agama kita dan dengan kita menjaga agama kita, kita menjaga seluruh catat ini. Sebab dengan agama kita akan selamat, dengan agama kita akan selamat dari Allah dan kita menjadi kita tadi kita akan selamat. Ya, kita lanjut sedikit. Yang kedua, ada kafir yujza ala amalihi al-haq al-husna di dunia. Bahwa orang kafir itu akan dibalas amal mereka kebaikan di dunia. Ima bija dari malihi, balasannya Allah kepada orang kafir itu bisa jadi dengan ditambahnya harta. Iman bija dari malihi. Kebaik kepada orang kafir berbuat kebaikan, Allah tambahkan dunia bagi mereka. Ya. Al jasil makruhi, makruhin atau diselamatkan dari hal yang makruh yang tidak sukainya. Ya mungkin diselamatkan dari penyakit, diselamatkan dari ibadah bahaya. Ya, itu ya, bahasanya kalau orang kafir berbuat kebaikan. Walaupun kalau fil akhirat bisa sih, tapi di akhirat sama sekali tidak ada bagian. Di akhirat tidak ada bagian. Maskana nah, yuriduna hayat dunia wa zinataha سواء في كريم أعمالهم فيها لا يتفصلون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة النار ما صنعوا ما Barang siapa yang keinginan hidupnya untuk dari dunia saja, kata Allah, nuwafi ilaihim Kami akan sempurnakan usaha mereka, amal-amal mereka di dunia ini. Abri Bagi orang yang menginginkan dunia dan perhiasannya. Tapi ulaika selalu lahum akhirat ila nar. kami mereka itulah orang-orang yang tidak ada lagi di dalam terjun di akhirat kecuali neraka. Wa habitat ma akan hilang apa yang telah mereka usahakan. Wa batilun yang malu dan akan batal hilang musnah semua yang apa yang telah mereka usahakan. Di dunianya hilang semua, Allah berikan di dunia di akhirat tidak ada yang kecuali neraka. Maka kata beliau, wa laisa lahum akhirat di nasibin di akhirat tidak ada lagi Sebab kebaikan mereka telah Allah ganjarkan di, nah, di dunia dengan kebaikan apa banyakkan hartanya selamatkan dari madarat tiba atau yang lain-lain sebagai bentuk balasan dari Allah atas kebaikan orang kafir dan juga sebagai bentuk keadaan Allah kepada hamba-hambanya yang berbuat kebaikan Allah ganjar. Ima bisa yang mudik kata beliau, Bi'anal kufra, bi'anal yang batu al-ajru bil akhirah karena orang kafir akan hilang pahalanya di akhirat. Wa amal mu'minu Fa'inahu yudra alaihi fid dunia, wal akhirah. Ada orang beriman, Allah akan berikan pahalanya di dunia dan di akhirat. Tadi saya sebutkan ayatnya, man amila salihan min dzakan aw unsa wa huwa mu'minun falahyanahu hayatan thayyibatan wa la tajziyannahu ajrahum di atas lima kanu mana. Siapa yang beramal saleh, laki atau perempuan dan dia orang yang beriman, kami akan berikan kebaikan di dunia, kebaikan di dunianya, di akhirat kami akan mereka pahala mereka dari berlipat-lipat dari kebaikan-kebaikan akhirat akan dilipatkan ganda pahala mereka. Di dunia mereka dapatkan kebahagiaan, di akhirat lebih lebih. Ini kalau orang itu beriman akan diberikan pahalanya di dunia dan di akhirat. Satu orang lagi. Kemarin ya, saya lihat ada jatuh عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل صلوات الخمس كمثل نحر جار مر على باب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات خمس مرات رواه مسلم ini semua disahih dari riwayat Bukhari dan Muslim semua. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau berkata dan bersabda, "Mata salawatil khams seperti jalan salat lima waktu." Itu seperti sungai yang mengalir dengan deras. Sungai yang mengalir dengan deras ala babi ahadikum di depan pintu salah seorang di antara kalian. Yang tersilu pintu pula yang kalian mandi bersuci dengan air tadi setiap hari dimakan. Ya Jelas. partisipan orang perpisahan selama lima waktu. Gambaran orang yang melaksanakan lima waktu seperti sungai yang mengalir dengan surat airnya. Di tempat itu orang-orang yang teragaknya yang dengannya mereka mandi dari air tadi setiap hari itu terima kasih. Ya. Pada penelitian lain, apakah apa, apakah mungkin orang ini masih punya kotoran? yang ketiga ya mandiri mandiri ya. ini gambaran sholat lima waktu di sini berikan faedah yang pertama as-salatu tukassiru dzunub bahwa sholat itu menghapuskan dosa menghapuskan dosa karena ya dapat nahu ada mi ain abda sebagaimana ain menghilangkan danas kotoran di badan kita ya, gambaran sholat menghapuskan dosa itu seperti dan dan kotoran ibadah kita. Itu seperti air yang mengalir dengan deras di depan pintu kita, seorang muslim kemudian yang masih jabat ibadah. Mungkin ada kotoran yang masih ada di tadi. tubuhnya nah, dia mandi. Mungkin setelah subuh sampai dulu dia salah kotor ya, berdosa ya, subuh dosa gila. Duhur mandi lagi ya, bersih kan? Mungkin antara duhur sampai asar dia juga kotor lagi mungkin dia berbuat dosa lagi, salah lagi. Tapi akan mandi lagi dia, seperti lagi dosanya. Mungkin karena asal kemarin juga sama, ada kesalahan. Tapi mahrib mandi lagi, seperti lagi dosanya. Ya, mahrib sampai isa mungkin juga ada kesalahan. Tapi isa mandi lagi, seperti lagi, siapa akan seperti itu. Mungkin dia masih ada kotoran yang melekat pada asal dan mandi. Ya, dengan demikian bersihlah hati mereka. Bersihlah mereka dari itu Maka sholat adalah tetap dari sudah Sebagaimana air membersihkan darah pada apa kotoran kolom atau daging-daging uh, yang ada di badan kita itu dengan sholat kita jelaskan dalam lewat yang lain as-salatul kham wal jumat ila jumat wa ramadan perlu ramadan mukafiratun lima bainakum itu jirtani fi tiada riwayat yang lain Terus yang lima waktu jumat ke jumat yang akan datang ramadan ke ramadan yang akan datang itu semua menjadi penghapus dari dosa dan kesalahan dengan demikian jelas di antara beliau. Lakin yang bagi ala musallim alla yaftaru fa inna hadhihi fadilah la yastahiquha illa man salla kama umir. Faqamu arkanaha wa tamu wajibataha wa qashabiha. Kata kata beliau, yang bagi ala musallim wajib bagi orang yang sholat itu untuk tidak lemah. Untuk tidak kurang dan lemah karena apa? Karena keutamaan sholat yang bisa menghapuskan dosa itu adalah orang yang sholatnya sebagaimana yang diperintah oleh Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Menegakkan rukunnya. Menegakkan arkan sholat. Rukunnya ada 14. Dipelajari dulu arkan sholat dalam fikih, pelajaran fikih. Jangan sampai seorang muslim tentunya sunnah tidak tahu sholat. Walaupun melanjangi air saudaranya, ya Melanjangi air saudaranya paling jago. Tapi kalau ditanya rukun sholat, ringgir-ringgir. Tahu. Maka ditegakkan rukun-rukunnya. Yang pertama. Yang kedua, menyempurnakan kewajiban-kewajibannya. Ada akan sholat, ada wajibat sholat, ada sunat. Ada tiga. Ada rukun sholat, ada wajib sholat, ada sunat sholat. Sunnah sholat ada dua. Sunnah Fikiyah, sunnah kauliyah. Nah, juga belajar ya, fikih ya. Ada sunnah kauliyah, ada sunnah Fikiyah. Dalam sholat itu ada sunnah Fikiyah. perbuatan ada sunnah kauliyah. Sunnah kauliyah itu kita akan Allah liman habidah, Rabbana wa laka hamd, Rabbana wa laka hamd. Ada bacaan ayat, ada bacaan bacaan ayat sunnahnya. Nah, ini kemudian bacaan-bacaan yang digunakan itu ya, ada tambah-tambah. Ada sunnah Fitiah dan masih banyak lagi. Tentu di bab di bab ini. Kemudian ada yang yang lain. Mereka semua. Ya. Sebab uh, dengan demikian maka juga khusyuk dalam salat. Sebab khusyuk merupakan rukun di antara salat. Yang tidak khusyuk tidak semakina tidak diterima. Di zaman Nabi ada seorang pemuda yang salat dengan cepat tanpa khusyuk, tanpa semakina. Dan dipanggil, Irjik, Basoli, Baina Kalam Basoli, kembali kamu, sholat lagi, semuanya kamu belum berat Dipanggil lagi, kemudian dipanggil lagi, Irjik, Basoli, Baina Kalam Basoli, kembali kamu, sholat kamu, semuanya kamu belum berat Sampai tiga kali. Akhirnya Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana rukunnya tumanina. Dan di situ menjelaskan bahwa tumanina atau khusyuk merupakan rukun dari daripada sholat. Sehingga diperintahkan orang dari pulang karena tidak sahih sholat ketika tidak ada tumanina. Ya. Maka jalan juga harus khusyuk. Itulah sholat yang bisa membawa penghapus yang besar. Adapun kalau orang menerantarkan sholatnya, dan ini semakin jauh dari umat dari atau sunnah nabinya, semakin jauh mati dari kesukaan salat. Bahkan Allah sendiri dalam Al-Quran beriman, ya wafat min ba'dihi atau uqala datang setelah mereka generasi-generasi atau uqala yang mereka menyia dan melanggarkan salat mereka orang yang bergampangan dalam masalah ini menunda-nunda waktunya dan lain-lain ini surat yang demikian ini ya apa tadi katanya nggak menjamin kalau bisa menghapuskan dosa tapi surat yang bisa menghapuskan dosa bagaimana air membersihkan badan dari segala kotoran itu tentu surat yang dibangun di atas menyebar wajib yang benar, sunnah yang benar. Kalau ada padanya, dan Allah selanjutnya akan membawa pada ampunan dosa-dosa kita. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat. Alhamdulillah, bihamdih, asyadu ala sallallahu alaihi wa sallam.